donde vou Eu te consigo. Novita. Iya Kang Gun. Seandainya kamu tahu, udah berbulan-bulan aku nunggu kamu nyanyi lagu ini. <laughs> udah lama banget kepengen kamu denger nyanyi lagu ini. Dan hmm. malam ini, dengan lagu ini, dengan suara kamu, hmm. ini kayaknya penampilan kayak um, kalau orang sana bilang your ultimate performance hmm. malam ini. Gila. Stop. Gila keren banget. Amin, Ceoca. Novita. Iya, Ceoca. Semua orang tahu suara kamu gila banget. Dan malam hari ini, malam hari ini kamu memberikan apa yang terbaik dari yang kamu miliki. You're not alone karena di sini semuanya yes. Iya. mendukung kamu. Terima kasih. Good luck Novita, good luck. Terima kasih Teo Cha. Saya yes. Kamu dapat 4 yes. Itu udah pasti. Terima kasih. Karena ya. yes terakhir dari papanya tercinta buat iya, kita ya. <laughs> Novita bagus sekali sesuai dengan harapan Papa. Iya Papa. Artinya dari mulai sampai akhir, akhirnya kita berhasil ya. Iya. Mengaransemen lagu ini secara grande. Dan Anggun tadi bilang bahwa ini adalah penampilan apa? Ultimate ya. Wah, ultimate perform dari Novita Dewi. Sekali lagi, semangatnya rampok. Novita Dewi, PBSK. Terima kasih Papa Baby. Papa bangga sama kamu. Iya Papa. Sukses terus. Amin. Thank you. Ini sudah mendukung, sudah teriak-teriak buat Novita, sudah pada voting belum buat Novita nih? <laughs> iya jangan tepuk tangan aja tapi juga voting ya Novia. Ya. Dan yang pasti iya. sukses Novita udah bikin juri tadi Anggun sampai merinding lagi setiap Jumat iya. malam merinding terus lama-lama Anggun bisa kerasukan gara-gara <laughs> suara Novita ya, Dewi. Tapi yang pasti dapat standing ovation. Congratulations Nov. Terima kasih. Ngomongin soal perjuangan lagi nih Novita iya. di, di industri musik Indonesia atau mungkin juga kamu juga sempat kemarin luar biasa banget prestasinya. Hmm. Novita sebenarnya pas kemarin pulang kampung juga ke Medan kayak terharu banget, iya, kangen banget sama keluarga ya. Keluarga. Sebesar apa sih Nov kangennya ya. Cintamu sama keluarga dan bagaimana Aduh, mereka kira-kira? cinta banget. Aku cinta banget sama kedua orang tuaku yang selalu membimbingku dalam meniti karirku. Tidak perlu tidak peduli apapun. Mereka kadang tidak memperhatikan kesehatannya tetapi yang penting aku bisa maju terus. Dan maju kepada adik-adik dan keluargaku, seluruh pendukungku, dan juga Papa Baby Romeo, Kamesia <laughs> orang tua kedua aku. Oke, dan sekarang kita bakal melihat bagaimana dukungan keluarga Novita dan juga teman-temannya Novita okay. untuk Novita Dewi. Kita lihat, ini dia. Mhm. Hai Novita, lama ya kita nggak ketemu. Aku tahu banget perjuangan kamu, semangat kamu dulu sebagai seorang penyanyi. Apapun hasilnya nanti, Aku berharap Novita tetap menjadi Novita yang aku kenal dari 10 tahun yang lalu. Do your best, oke? Okay? Doa terbaik buat kamu. Novita, ini Tulang. Tulang bangga sama kamu dan Tulang yakin dan percaya bahwa kamu pasti bisa dan akan menjuarainya. Hai kak, ingat gak kalau kita masih kecil tuh, kalau saya tuh sering kesel kalau kakak tuh sering nyanyi sendiri-sendiri tapi ternyata apa yang aku kesel itu itu menjadi suatu kebanggaan dan itu juga sebagai kebanggaan dia almarhum Among dan itu kebanggaan kami berdua Novita Dewi buru saya yang papi paling sayangi tapi ingat dikala kita selalu sering konser duet bersama yang selalu kita nyanyikan adalah lagu-lagu kesayangan kita yaitu surat Narara tapi sekarang Dewi sudah hebat masuk ke dalam dua besar Papi bangga atas prestasi yang kamu raih pada saat ini mari maju terus semua keluarga sayang kamu dan Papi tetap mendukung kamu putriku yang cantik Mami tahu betul apa yang menjadi impianmu dan impian adikmu. Apa yang menjadi impianmu menjadi penyanyi yang sukses sudah tercapai. Mami tetap dukung kamu dan doain kamu supaya kamu menjadi pemenangnya dan tetaplah menjadi anak yang rendah hati. Sukses bagimu ya nak ya. Pendukungnya Novita Dewi di mana lagi suaranya? Oke, okay. itu tisu lama-lama saya jualan tisu aja kira-kira ya. Lumayan untungnya. Sekarang kita menuju ke Twitter dukungan untuk Novita Dewi. Sudah bisa Nov bernafas? Itu air mata cinta ya Nov ya. Dari Erlis Kursyaf. Novita itu sama dengan number one very impressive and totally awesome. Oh, terima kasih. Go go Novita winner. Thank Sekali you. tadi seperti Robi bilang sebelumnya kita boleh teriak-teriak tapi kita juga harus angkat kaki kita, angkat tangan kita, voting. Jangan males-malesan untuk gak voting Novita ya. Ketik N-O-V-I-T-A, Novita. Kirim ke 9288 atau telepon ke 0806 Dua. Dua. Dan lagu tadi juga bisa Anda download secara resmi di www.itunes.com slash x Indonesia. The winner sekali lagi Novita Dewi. Thank you, terima kasih.